الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإنسان في الأرض خليفة وجعل الأموال والأولاد زينة لحياتهم الدنيا وهي أمانة من أمانة الله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه المترادفات ونستغفره من جميع الذنوب وأنواع التقصيرات في أداء حقوقه ورسوله وجميع العباد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب على نفسه الستر والرحمة والعفو والكرامة لذوي الدين والسهامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع عباده كافة بالحنيفية السمحة اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بشير المؤمنين المخلصين ونذير الأصاة المفسدين وعلى آله الغر الميامين وجميع الصحابة والتابعين صلاة وسلاما يوم الدين أما بعد إخواني في الله معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون واعلموا رحمكم الله أن من رزقه الله المال والولد فقد أوتي خيرا كثيرا فمن أدى حقوقهما كان شاكرا ومن ضيعهما وصرفهما فيما أراد النفس والهوى فكان لربه كفورا ولا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة لأهله أآذن الله وإياكم من أعمال الملحدين وجعلنا الله وإياكم في رحمته من عباده الصالحين Hadirin saudara-saudaraku seagama seperjuangan jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du ahli kasfi wal hikmah seorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kasyaf dan hikmah. Beliau berkata, "Wa min ni'amillahi kasiratun 'alal ibadi." A'jabuha najabatul auladi. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan pada hambanya adalah amat banyak sekali tapi yang paling mengagumkan kepada mereka adalah manakala ia diberi karunia Allah Subhanahu wa taala berupa seorang anak yang cerdas yang dapat meniti satu kesuksesan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Faya ma'syaral muslimin rahimakumullah. Islam memandang harta dan anak adalah amanat dari sekian banyak titipan dan kepercayaan amanat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada kita. Anak yang ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, suci sehingga apa yang terlahir dari perbuatan seorang anak bayi semuanya menyenangkan bagi setiap mereka yang memendang, memandang atau membenarkan. Hal itu disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan dilahirkan dalam keadaan bersih. Fa'abawahu Kemudian bayi itu diserahkan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala kedua orang kepada pada orang tuanya. Kemudian apakah anak yang di pangkuan dan pengawasan kita itu kita antarkan dengan tulus sehingga akan menjadi anak yang sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna Allah la yarfa'u darajata lil abdi al jannata fayaqulu ya rab anna li hadhihi Fayakunu azza wa jalla hadhihi bistighfari waladika laka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang di, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba itu dipersilahkan untuk menempati tahta yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ia berkata lantaran malu wahai Allah dari manakah aku mendapatkan kebesaran ini padahal aku tidak pernah tidak merasa pernah melaksanakan sesuatu hal yang demikian fayakunu azza wa jalla maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya hadihi bistighfari waladika laka ini adalah atas kepandaian sekalian. Semoga faya masyarul muslimin rahimakumullah. Anak yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala dapat menjadi kurrota yudun lana bagi kita dan di akhirat nanti amin ya rabbal alamin. Apakah anak yang disediakan yang diserahkan kepada kita malah menjadi anak yang diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا mereka akan menuntut kepada Allah Ya Allah Tuhan kami sesungguhnya kita di masa hidup dulu adalah taat patuh terhadap ibu dan ayah kami. Ternyata keduanya menyesatkan jalan hidup kami sehingga kami sampai pada jurang raka adabmu ini. Wahai Tuhanku, panggillah kedua orang tuaku. Berikan dia laknat dua kali laknat yang kau persiapkan untukku. Dan laknatlah mereka mencaci-maki mereka dengan sepuas-puasnya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala an wa karramallahu wajha berkata, "Al-abna bi azmanihim asbahu min abaihim." Yang artinya seorang anak dengan perkembangan zaman dan lingkungan mereka lebih cepat terpengaruh daripada ajaran dan perilaku contoh yang selalu diberikan oleh orang tuanya. Hal ini para ya masyarakat muslimin rahimakumullah mendorong kita agar kita waspada dengan siapa anak-anak kita itu berjauh di sekolah, di luar sekolah ataupun dimanapun mereka berada. Sedangkan kita menyadari putra-putri kita akan hidup pada zaman yang tidak sezaman dengan kita. Zaman yang akan dialami oleh putra-putri kita sudah dilintisi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yaumin illa wa ba'dahu syarrun tidaklah pergantian hari menuju hari yang lainnya tahun ke tahun berikutnya kecuali keadaan zaman itu lempuh memprihatinkan pada keimanan seseorang Faya muslimina rahimakumullah keadaan zaman di masa kecil kita dengan zaman sekarang masa kecil putra putri kita amatlah jauh berbeda putra putri kita sekarang akan menghadapi beraneka ragam informasi, beraneka ragam gaya hidup, akidah-akidah yang menyesatkan. Mereka juga sekarang ini dalam perkembangan ilmu teknologi amat dekat dengan sarana kemaksiatan dan kemurtadan Serta mereka amat mengalami minimnya pendidikan agama Sedangkan waktu mereka banyak disita di sekolah-sekolah. Sementara pelajaran sekolah dewasa ini menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama terhadap orang tuanya. Sedangkan kita menyadari Betapa sibuknya kita dengan urusan-urusan yang padahal urusan itu sudah dijamin dan ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakpercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang tawakal kita, maka kita mengabaikan tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Yang kita jumpai dewasa ini, Berapa banyak putra-putri dari mereka, para ahli agama yang mereka tidak seperti orang tuanya. Bahkan yang lebih bahaya lagi, ada seorang ahli agama mempunyai putra yang putranya sudah sarjana mereka mengatakan bahwa Al-Quran perlu direvisi karena tidak cocok dengan zaman sekarang ini. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Maka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh juga terjadi dan kita alami serta kita saksikan pada saat ini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyah. Maka mereka akan melahirkan generasi generasi-generasi yang mengabaikan dan menyepelekan salat dan mereka hidupnya selalu mengikuti nafsu dan bisikan nafsunya sehingga cepat atau lambat kehidupan mereka akan mengalami satu kesesatan dan penghinaan ya ma'syaral muslimina rahimakumullah untuk membentengi agar putra putri kita tidak menjadi korban zaman ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh hari telah memperingatkan kepada kita muru auladakum bisalah wahum abna usabin ajari didiklah contohilah anak-anakmu tentang pelajaran salat ketika mereka masih umur dini sebelum tujuh tahun Faya ma'saral muslimina rahimakumullah seorang anak yang telah membiasakan sholat dengan benar ia akan terselamatkan dari perbuatan mungkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar sesungguhnya perbuatan sholat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan omong kotor dan perbuatan yang jelek Faya ma'syaral muslimina rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berpesan kepada kita dalam surat Taha ayat 132 wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa ajarilah keluargamu istri dan anakmu tentang pelajaran sholat. Ajaklah mereka sholat berjamaah dengan kamu di rumahmu. Dan bersabarlah, telatenlah untuk mendidik keluargamu tentang pelajaran sholat ini. Sekali-kali saya tidak menuntut kalian untuk memenuhi kebutuhan rizki mereka. Justru saya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin kehidupan mereka. Kehidupan yang bahagia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang patuh terhadap aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'syaral muslimina rahimakumullah. Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mentafsiri ayat ini. Beliau berkata, "Innama innama razaqtum bin fadlillah fa'alaika an ta'mura man yulazimuka wa yu'anisuka bil maili ila ma razaqallahu liyakuna lahum nasiban mimma tafaddala bihi yang artinya sesungguhnya apa yang kalian rasakan kenikmatan sekarang ini kesemuanya itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kalian sekarang ialah mempelajari orang-orang yang selalu berteman kepada kamu dan menggembirakan kamu dalam hal ini anak dan istri kamu hendaknya mereka senang terhadap kelakuanmu sehingga mereka di masa depan akan mempunyai satu kelakuan yang dapat mengundang kemurahan Allah Subhanahu wa taala yaitu pelajaran salat Al-Imam Abdul Qasim Al-Qusairi dalam tafsirnya beliau berkata, As-salatu istiftahu babur rizki. Sesungguhnya, salat itu adalah merupakan kunci murahnya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wastabir alaiha wa anna al istibar alla yajida saibuhu al-alam bal yakunu mahmulan murawwaha yang artinya didiklah anakmu, keluargamu sampai dia dapat melaksanakan pelajaran sholat itu agar mereka tidak merupakan suatu beban bahkan sholat itu adalah merupakan satu kebutuhan solusi hidup yang amat menyenangkan. Fayana saral muslimina rahimakumullah Bila satu perintah ini kita abaikan Maka yang kita khawatirkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam La yalqallaha ahadun bidambun a'bama min jahalitihi li ahli Tak seorang pun akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa dosa yang amat besar yang mengundang amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa itu berupa tidak pedulinya boten rekeno wong tua terhadap pelajaran salat dan pendidikan agama terhadap keluarganya. Faya masyarul muslimin rahimakumullah untuk itu, marilah kita luangkan waktu kita untuk istri dan anak kita. Kita ajak mereka bersalat berjamaah, membaca Al-Quran berjamaah-sama, mendengarkan satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luangkan waktu kita untuk riba Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyenangkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kehidupan kehidupan kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم اللهم صل وسلم على خيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى وانتهوا من سماء الله وفضول الخبر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر واعلموا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 الإسرائيليين والمبتدعة والمنافقين ومحل المتمتعين هلكا معاك عاجلا اللهم فرج جمعهم وشدد شملهم وأقل عددهم اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم ارفع أن القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء أن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة واكتب اللهم لنا الستر والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة علينا وأهلنا وذرياتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد وأصلح ذات بينهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فتقبل منا يا رب بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa irta'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar